أبعدها تشهد إذ تبتدي ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي وآله في الآخر ثم القنوت وقيام القادر Setelah kita membahas tentang rukun-rukun salat, maka kini saatnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat terbagi menjadi tiga. Ada sunnah-sunnah sebelum masuk ke dalam salat. Ada pula sunnah-sunnah di tengah melaksanakan salat dan ada juga sunnah-sunnah setelah mengerjakan sholat. Maka di sini beliau memulai dengan sunnah-sunnah di saat kita melaksanakan sholat. Dan itu terbagi menjadi dua. Ada yang sunnah abad, ada yang sunnah ayat. Sunnah-sunnah hayat itu banyak. Kalau ad, hanya ada tujuh perkara. Sedangkan faedah daripada sunnah sebagaimana selalu saya jelaskan bahwasanya sunnah itu mempunyai tiga fungsi. Setiap sunnah dalam jenisnya itu mempunyai tiga fungsi. Yang pertama adalah dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah tersebut maka kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keinginan tujuan yang utama. Dikarenakan tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah supaya kita itu sadar akan kekurangan kita sebagai seorang hamba dan juga kita harus menyadari bahwasanya di atas sana ada zat yang maha kuasa dan yang melaksanakan semua kehendaknya dengan mengatakan kun fayakun. Kan, ah, itulah maksud tujuan kita ada. Maka salat kita, puasa kita, tahajud kita, melaksanakan salat, melaksanakan umrah, melaksanakan haji, berakhlak yang baik, menyambung silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua semuanya itu tujuannya satu yaitu untuk mencari ridha Allah dan tujuan itulah yang sekarang banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkannya atau tidak memperhatikannya serta melalaikannya sehingga pantas jika Allah SWT berfirman dalam Al-Quran walakinna aksarun nasi la ya'lamun akan tetapi ironisnya kebanyakan para manusia itu tidak tahu. Mungkin ayat ini oleh orang-orang sekarang yang suka komplain, suka demo, suka menentang, itu juga akan ditentang oleh mereka. Ah, masa iya sih? Kebanyakan manusia itu nggak tahu orang sekarang banyak randesnya. Banyak orang-orang yang pintar, banyak profesor, banyak S2, banyak orang-orang yang intelek dibandingkan 10 tahun yang lalu, dibandingkan 20 tahun yang lalu. Sekarang lebih banyak orang pintar ketimbang orang-orang yang bodoh. Tapi maksudnya adalah di sini mengetahui dengan pengetahuan yang diperintahkan oleh Allah ini sekarang sudah kita jauh keluar daripada jalur yang diinginkan dan diarahkan serta dituntut oleh Allah Ta'ala. Sehingga banyak di antara manusia sudah tidak komitmen lagi dengan tujuan hidupnya. Sudah melupakan janji-janjinya kepada Allah SWT ketika mereka tercipta. Setiap manusia. Ketika rohnya diciptakan Allah Ta'ala sudah diberikan perjanjian. Apa perjanjian yang diambil oleh Allah Ta'ala kepada setiap manusia itu? Untuk benar-benar meyakini untuk benar-benar memastikan untuk benar-benar menyatakan di dalam dirinya bahwasanya Allah taala firman dalam Al-Qur'an alastu bi rabbikum galu bala setiap manusia ketika mereka itu diciptakan sudah diambil perjanjian manusia yang sekarang ini muslim manusia yang sekarang ini kafir, manusia yang bagaimanapun agamanya, bentuknya, rasnya, di mana tempat tinggalnya, semuanya. Mereka itu diambil perjanjian. Semuanya. Dan kita semua sudah berjanji. Cuma kita melupakan. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Di mana setiap orang yang tercipta itu dimintai perjanjian oleh Allah Ta'ala untuk berjanji kepada dirinya untuk menyatakan ketika keluar nanti untuk benar-benar mengakui bahwasanya Allah telah bertanya kepada kita pada saat itu Alas bi rabbikum kita sudah mengatakan pada saat itu golubala kenapa tidak menyatakan di dalam diri kita golubala itu setiap orang selalu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana la ilaha illallah itu sedang kau nyatakan dalam diri kamu. Setiap hari kamu sholat, tapi hakikat sholat itu sedang kau nyatakan dalam keseharianmu. Setiap hari engkau berusaha untuk selalu berada di dalam jalur yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah kau nyatakan artinya. Sehingga setiap malam kalau orang itu mengingat kepada janjinya kepada Allah Ta'ala, maka dia itu akan pasrah semuanya kepada Allah. Karena kita seorang hamba yang sama sekali tidak mampu. Berbuat apapun kecuali dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dan dengan takdirnya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa semua manusia semua manusia tidak melakukan suatu tindakan maupun ucapan kecuali dengan perintah daripada Allah Ta'ala yang tersimpan dalam kalimat kun kun bi kana makan wa bi yakunu ma Itu tujuan hidup kita. Nah, tapi lihat bagaimana sekarang orang itu jauh dari koridor yang sesungguhnya. Sampai dia itu merasa lebih penting orang tua daripada Allah. Lebih penting suami dan istri daripada Allah. Lebih penting makhluk daripada Khalik. Ini sudah saatnya orang itu mengingat kepada keduniaan dan melupakan kepada akhirat lebih cinta kepada rumah di dunia dan mereka melupakan rumah mereka di kuburan. Mereka cinta kepada dunia tapi mereka lupa bahwasanya dunia itu ada hisapnya. Ini yang terjadi sekarang. Salah siapa? Salah kita. Salah mereka-mereka yang ada kaitan dengan kita. Orang tua kita, suami kita dan semua yang mempunyai mandat di dalam menyebarkan dakwah ini mereka salah. Salah para pejabat, salah para intelektual, salah para tokoh masyarakat, salah mereka yang lebih tua. Kenapa? Karena mereka itu sudah keluar daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nggak bisa ditampik nggak bisa ditentang. Silahkan lakukan pembahasan demi pembahasan, penelitian demi penelitian. Cari yang namanya agama Islam ini dari sudut pandang yang manapun, mereka tidak akan mendapatkan kekurangan satu pun Kalau mereka akan jujur, berkata dari lubuk hatinya, maka semua agama yang ada di dunia ini setelah mengenal Islam, pasti mereka akan mengakui kebenaran agama Islam. Karena agama Islam ini adalah agama yang luhur. Agama yang mengajarkan budi pekerti. Agama yang perintahkan hablum minallah wa hablum minan Minannas siapa? Apakah hanya sesama muslim? Semuanya. Nabi Muhammad non-Islam. Nabi lebih memuliakan mereka para kafir zimmi Nabi tetap bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bahkan Nabi ketika meninggal dunia, baju perangnya pun masih digadaikan di tangan seorang Yahudi karena beliau kehabisan makanan untuk keluarganya sehingga beliau gadaikan baju perangnya guna meminjam sebagian daripada gandum yang untuk makannya Nabi SAW. Sampai Nabi SAW meninggal dunia, belum bisa mengembalikan baju perangnya itu atas hutang yang dia hutang daripada seorang Yahudi. Yahudi. Siapa sih yang nggak tahu Yahudi? Semua di dunia tahu Yahudi. Karena siapa? Karena Al-Quran. Al-Qurannya siapa? Umat Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimusuhi oleh mereka orang-orang Yahud sendiri. Ya, justru Al-Quran yang menyebarkan Yahud. Al-Quran yang mendefinisikan Yahud. Al-Quran bahkan yang memproklamirkan Yahud. Mereka itu adalah orang-orang yang soleh dulu. Tapi kemudian lambat laun mereka menjadi orang yang suka menentang. Suka membunuh para nabi mereka. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Sehingga mereka ada yang dikutuk mereka selalu diberikan azab demi azab setelah membunuh para nabi-nabi mereka dan sebagainya. Siapa yang menceritakan? Al-Quran. Sehingga lihat bagaimana muamalah Nabi kita Muhammad SAW dengan Yahudi Khaybar. Setelah Banu Qainuqa, Bani Nazir dan lain sebagainya, mereka sudah diperangi, diusir dari Madinah. Tinggallah Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar nih yang paling parah. Yang memprovokasi dan memfitnah para kepala gebila, kepala gebila Arab untuk memerangi Nabi Muhammad itu di mereka. Yang mengkambing hitamkan Nabi dan kaum muslimin itu adalah mereka menghujat Nabi dan kaum muslimin mereka, mengacaukan dari segi kerukunan, bisnis, semuanya itu yang mengacaukan itu mereka. Jahatnya luar biasa. Tapi yang menyebarkan isu tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah al-mubarra'ah minas sama'is sabi'ah yang sudah disucikan langsung oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Itu mereka. Sehingga kalau sudah banyak pelanggaran demi pelanggaran yang mereka lakukan, maka kemudian Nabi SAW berangkat bersama kaum muslimin yang terdiri pada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW untuk memerangi Yahudi di Khaybar. Di saat itulah ketika mereka mengepungnya maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya besok yang akan memimpin pasukan adalah satu orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Sehingga bah, masing-masing sahabat Nabi berharap berangan-angan andaikan gerangan itu adalah dia. Bahkan Syekh Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah mengharap untuk menjadi seorang pemimpin dan menginginkan sebuah kepemimpinan kecuali pada malam itu." Karena Nabi SAW mengatakan besok aku umumkan siapa pemimpin kalian untuk memimpin pasukan menuju Khaybar untuk memerangi mereka. Dia adalah seorang yang dicintai Allah dan dia mencintai Allah. Subhanallah. Setelah sholat subuh, Nabi kita Muhammad SAW memanggil Sayyidina Ali karmallahu Sayyidina Ali. Di mana Ali? Ya Rasulullah. Sina Ali nggak bisa datang ke sini karena matanya itu karena penyakit mata. Sampai buka matanya nggak bisa banyak beleknya gitu. Sakit mata parah. Suruh ke sini. Datang Bang Nabi. Sudah datang pada Nabi, tangannya Nabi ludahi. Itu diusuk-usuk di matanya. Itu selesai diusuk-usuk langsung bisa melihat terang. Siapa yang mengusapnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang telah mengembalikan beberapa mata. Tangan yang telah mengembalikan tangan yang sudah terputus. Tangan yang sudah menumbuhkan rambut yang botak. Tangan yang sudah pernah menjadikan orang yang buta langsung bisa memandang dan menyaksikan segala sesuatu. Itulah tangan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang mencium tangan yang mulia itu. Semoga kita termasuk yang dicintainya. Semoga kita termasuk yang dirindukannya. Akhirnya sudah Sayyidina Ali yang memimpinnya didobrak itu pintu gerbang yang besar. Bukan pintu gerbangnya Pondok Putri. Besar pintu gerbangnya. Didobrak gak bisa. Fem, didorong oleh 200 orang gak bisa. Sayyidina Ali, biar itu bagianku. Sayyidina Ali mendorongnya sampai runtuh jatuh ke bawah. Kan? Siapa dia? Mantunya Nabi Muhammad. Anak didiknya Nabi Muhammad. Orang yang dari masih kecil sudah dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk yang berkumpul bersama. Ketika Nabi SAW akan memutuskan dan mengutus Sayyidina Ali untuk menuju Khaybar. Nabi berpesan dengan pesan yang sangat luar biasa. Dan pesan ini harusnya diproklamirkan kepada seluruh mereka-mereka musuh Islam. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berpesan, "Awas ya Ali, jangan kau bunuh orang tua. Jangan kau bunuh perempuan. Jangan kau bunuh anak-anak laki." -anak Demi Allah, engkau datang kepadaku dengan membawa mereka dalam keadaan Islam, lebih aku senangi daripada engkau datang kepadaku dengan membawa mereka dengan harta-harta yang melimpah milik mereka. Itu Nabi Muhammad. Sehingga kemudian mereka takluk. Tapi tetap mereka nggak mau masuk Islam. Dan mereka minta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Galia Allah kami takluk. Kami sudah mengalah. Kami tidak punya kekuatan. Kami sudah mengaku akan kekalahan kami. Tapi bolehkah kami untuk tinggal di Madinah? Apa kata Muhammad? Tidak apa-apa. Tinggal di Madinah. Tinggallah kalian di Madinah. Setelah mereka tinggal di Madinah, oleh Nabi dipikirkan nanti mereka mau makan apa. Makannya mereka pun masih dipikirkan Nabi Muhammad. Coba lihat. Beginilah harusnya kalau orang itu berdakwah karena Allah, harusnya seperti itu. Jangan pernah melihat manusia itu dengan kejahatannya. Lihatlah semua manusia itu adalah mereka-mereka dicintai oleh Allah SWT. Cuma setan yang membelenggunya. Setan yang mencegahnya untuk dia itu dekat kepada Allah dan Rasulnya dan tunduk kepada syariat yang dibawa oleh nabinya. Nah, kita harus berusaha. Sehingga di saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ali, Ya Ali, La an Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau seumpama kau bisa datangkan mereka dalam keadaan satu orang saja. Dia dapat hidayat, masuk Islam di tanganmu, itu lebih baik daripada engkau bersedekah dengan sebaik-baik kendaraan yang pada zamannya Nabi adalah punta merah. Maka kemudian Nabi SAW memberikan kesempatan karena mereka adalah para petani-petani diberikan kesempatan oleh Nabi SAW supaya mereka itu menanam kurma nanti hasilnya dibagi dua separuh untuk mereka separuhnya lagi untuk kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga pertanian di Khaybar itu menjadi pertanian yang sangat bagus. Atas apa? Perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi Diperhatikan sampai makannya orang kafir pun diperhatikan Nabi Muhammad. Ada yang lebih mengurus kepada hak asasi manusia yang lebih dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Kalau hak asasi manusia yang sekarang yang dibawa oleh Amerika itu yang semoga Allah binasakan mereka yang dia memusuhi Islam dan yang menghendaki kehancuran agama Islam dengan cara-cara yang tidak benar itu hak asasi manusia itu untuk mereka kalau sumpah hak asasi manusia itu sampai membawa kemaslahatan untuk mereka atau menentang kemaslahatan mereka, ha itu melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau seumpama hak asasi manusia itu dilakukan oleh mereka terhadap kaum muslimin, ah itu biasa. Itu bukan hak asasi manusia itu. Alias tidak melanggar. Paham? Kalau mereka itu memenggal kepala-kepala dan membunuh banyak orang, baik laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa, serta tua, semuanya di Irak itu satu juta lebih yang meninggal karenanya. Di Palestina berapa orang? Kemudian di Syria dan sebagainya. Itu tindak tanduk siapa? Itu adalah tindak tanduk daripada Amerika dan sekutunya. ada di antara mereka yang menuntut mereka telah melakukan kejahatan perak, mereka telah melanggar hak asasi manusia? Tidak ada, diam semuanya. Tapi kalau kita melakukan serangan bom WTC 3000 orang korbannya langsung dicap kaum muslim itu teroris dan sebagainya padahal yang teroris sebenarnya itu adalah mereka itu Obama dan sekutunya itu tapi lihat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul tambah mereka kejam kepada kaum muslimin tambah Allah akan membuka mata hati mereka supaya masuk dalam agama Islam. Nah, fem, Nah, jadi seperti itu. Ada satu cerita lucu. Fem, Yang menunjukkan akan kepintaran, kejeniusan, dan kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peperangan Khaybar, Nabi Muhammad kawin dengan salah satu perempuan Yahudia. Siapa dia? Sofia. Sayyidatuna Sofia itu cantik. Kan? Dan semoga kita bertemu dengannya di surga. Sehingga banyak para sahabat-sahabat Nabi yang menginginkannya pada saat dia menjadi tawanan. Sampai sahabat-sahabat yang besar itu rebutan. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'id bin Sa'id, Zaid, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kata Nabi, daripada kalian ribut, biar aku ambil saja. Beres. Kalau sudah Nabi Muhammad yang menentukan, beres. Tiga udah Nabi Muhammad, ah masalahnya. Biasalah. Karena istri Nabi yang dari Yahudi ini cantik. Dicari-cari kesalahannya supaya Nabi nggak suka gitu loh. Biasa istri. Em. Nanti kalau datang dia awas lewat pintu Yahudi. Awas lewat perempuan Yahudi. Pokoknya di dikecilkan, dihinakan, disebut Yahudi, Yahudi, Yahudi. Akhirnya saya tunas Sofia datang kepada Muhammad Galia ya Rasulullah. Kok aku selalu diejek-ejek sih? Dibilang Yahudi, Yahudi, Yahudi, Yahudi katanya. Nabi Muhammad pintar, jenius. Nanti kalau seumpama kamu diejek lagi begitu, kamu teriak depan mereka semuanya. Siapa yang di antara kalian yang bisa menyamai aku sebanding dengan aku? Ayahku nabi, pamanku nabi, suamiku nabi. Hmm. Kenapa? Ayahnya Nabi Harun. Pamannya Nabi Musa. Suaminya Nabi Muhammad. Hmm. Sehingga apa? Lalu jalan-jalan, nah, ada yang ngomong di antara istri Nabi. Oh, orang Yahudi, Yahudi datang, Yahudi datang. Gitu. Nah, itu Maksud betul, ha, wahai istri Nabi, dengarkan aku. Siapa di antara kalian yang bisa menyamai aku dan sebanding denganku? Siapa di antara kalian yang ayahnya seorang Nabi, pamannya Nabi, dan suaminya Nabi? Diam mereka. Dari mana dapat dia ini? hebat benar jadi sampai mereka diem nggak nggak bisa ngomong seribu bahasa Pem, beres deh sehingga mereka menganggap mulia coba lihat Yahudi asalnya ketika Nabi SAW kawin dengan Sofia kasih tahu gimana pamanku pamanmu baik dia dalam rumahnya aku kasih kerjaan dia begini begini semuanya di baik lihat bagaimana perlakuan Nabi kepada seorang Yahudi apa yang mereka katakan? Setelah mereka melihat sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Akankah mereka mengatakan bahwasanya Islam itu munculnya dengan kekerasan? Sama sekali tidak. Tapi mereka yang suka mereka merekayasa kabar berita ini dan sejarah diputar balikan oleh mereka. Pernah juga kejeniusan Nabi SAW yang berkaitan dengan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Aisyah. Karena mereka itu sama-sama kecilnya, sama-sama mudanya, sama-sama cepat emosinya. Selain Aisyah selalu dia bangga, aku adalah istri yang paling dicintai oleh ayahmu. Fem. Nangis Sayyidah ya-, Fatimah dibilang gitu. Orang dia tahunya Sayyidah Khadijah paling cintai oleh Nabi Muhammad. Tiba-tiba enggak, Sayyidah Aisyah mengatakan aku adalah istri yang paling disayang oleh ayahmu. Ayo, gimana yuk? Hmm. Apalagi saya Aisyah Sayyidah Fatimah kan tetangga. Nanya dia nangis. Sayyidah Fatimah nangis. Meluk ayahnya. Katanya ayahnya gampang. Kalau seumpama dia mengatakan begitu lagi, kamu katakan padanya, iya benar-benar. Kamu adalah istri yang paling cintai oleh ayahku. Tapi ingat, kamu itu telah mendapatkan bekas ibuku. Amin. Akhirnya keesokan harinya dia bilang gitu lagi kepada saya Fatimah. dia ya benar, benar emang. Yang kamu nyatakan itu benar, bahwasanya engkau adalah istri yang paling disayang oleh ayahku. Tapi ingat, kamu itu telah mendapatkan bekas ibuku. Ah, saya Aisyah yang nangis blok Nabi Muhammad SAW. Nah, nah, jadi seperti itu ya. Itulah akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semua sunnah kita laksanakan. Dan kita resapi hakikat daripada sunnah yang kita laksanakan. Karena sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW semuanya mengandung hikmah. Sehingga fungsi utama daripada sunnah-sunnah Nabi adalah menggapai dengannya cintanya Allah Swt. Kalau kita cinta Allah taala, kemuliaan milik Allah. Kemenangan, kejayaan milik Allah. Sehingga Allah mengancam kepada mereka-mereka yang memusuhi dan memerangi kekasih Allah. Man adali waliyan fakat azil bil bilharap Awas ya. Siapa yang memusuhi salah satu dari kekasihku, maka aku akan buka front peperangan bersamanya. Apa faedahnya yang namanya tentara yang banyak lengkap dengan senjata? Apakah mereka tidak melihat bagaimana kejadian di perang Badar itu? Apakah mereka tidak melihat bagaimana kejadian di dalam peperangan Khaybar, peperangan Ahzab dan sebagainya. Mereka muayyad. Mereka dibela oleh Allah SWT. Lihat bagaimana para wali-walinya. Semisal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sangeng rahimahullah rahmatullah berar yang bulan depan nanti akan ada haulnya beliau. Abdullah Haddad ini keras orangnya nggak bisa melihat sebuah kemungkaran. Karena apa? Dari Allah. Tuntutan ilmu. Dia nggak bisa melihat kemungkaran. Lihat kemungkaran langsung dirubahnya, ditentangnya. Sehingga suatu waktu dia itu melihat pada zaman itu, itu kota Bangil itu kan kota kewedanan gitu. Jadi bau kabupaten di atas kecamatan yang dipimpin oleh seorang menir Belanda. Si istri Belanda ini, eh, si anak Belanda ini kepergok oleh Wahdat dalam keadaan minum minuman teler. Tempelengnya sama dia. Saya kurang ajar kamu minum-minum di depan umum lagi. Tempeleng. Pulang mengadu pada ayahnya. Mengadu pada ayahnya. Katanya ayahnya, wah aku akan mengadukan. Ini melanggar hak asasi manusia. Biasa, isu mereka kan begitu. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu dah. Akhirnya bawa ke pengadilan. Hari ini kamu harus datang pengadilan. Baik, kata Allah ada. Disiapkan. Segala macam persiapan. Seperti kalau sekarang lagi ada sidang. Yang namanya BRIMOB disiapkan. Polri disiapkan. Semuanya disiapkan. Sudah. Dia datang sendirian. Naik becak. Hmm. Turun dari becak. Dia masuk ke tempat persidangan yang ada sekarang pengadilan negeri yang di depannya Polri itu, polisi itu. Nah, sampai sekarang masih ada itu. Situ tempatnya. Dari dulu sampai sekarang di situ. Masuk dia. Begitu dia masuk seluruh isi daripada pengadilan negeri semuanya keluar terbirit-birit. Jaksanya keluar, hakimnya keluar, lari terbebas, bahkan mungkin terkencing-kencing. Senjatanya mereka tinggalkan. Akhirnya kata Allah, ada loh, kenapa kalian lari? Katanya aku sudah dalam sini. Kok kalian malah lari sih? Mereka lari, tambah lari, tambah jauh. Ditanya, kenapa kalian ini kok lari? Katanya mau menghakimi Allah Haddad. Aku melihat Allah Haddad itu datang dengan dua macan yang besar Man ada li waliyan azin tuh bil harb. Enggak pernah lihat yang semacam ini. Kenapa kita itu merasa tergantung pada seorang makhluk? Siapapun dia. Orang tua kah, guru kah, suami kah, enggak. Jangan kita tergantung pada makhluk. Kita tergantung kepada sang khalik. Yang perputaran dunia semuanya itu dengan kehendaknya. Tidak ada suatu kelahiran kecuali dengan kehendaknya. Tidak akan merapat sebuah pasangan kecuali karena kehendaknya tidak terpisah, tidak dibenci, tidak dicinta, tidak terobati, maupun tidak tersakiti semuanya dengan kehendak Allah. Kok kita malah mengharapkan kepada ridhonya makhluk dan melupakan ridhonya Allah? Bangun hubungan, kuatkan hubungan dengan Allah SWT, maka kalian itu akan mulia dimanapun kalian berada. Tahukah kalian wali songo yang mengislamkan Nusantara ini? Mereka itu tidak nggak punya kenalan di Indonesia. Ada kenalan? Nggak ada kenalan. Siapa yang menalukan mereka? Allah. Siapa yang menjadikan mereka itu ditunduki? Sehingga senusantara ini raja-raja yang ada di Nusantara semuanya masuk ke dalam agama Islam. Tanpa kekuatan, tanpa peperangan, tanpa kekerasan, ini salah satu bukti lihat yang terjadi ini. Kenapa demikian? Karena mereka itu mempunyai takyid daripada Allah. Nabi dari dahulu sampai sekarang, yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mencaci Nabi Muhammad pasti dia itu hina hidupnya. Begitu pula mencaci nabi-nabi yang dahulu. Nista kehidupannya, sengsara kehidupannya dari mulai yang mencaci maki Sayyidina Idris alaihissalam, Sayyidina Nuh alaihissalam, Sayyidina Sulaiman, semuanya. Yang memusuhi para nabi gimana akibatnya? Mereka itu hancur, binasa, dikutuk dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ada yang bisa mencegahnya? Nggak ada yang bisa mencegahnya. Ada yang bisa mencegahnya? Tidak ada yang bisa mencegahnya. Mereka mempunyai persenjataan yang lengkap, badannya besar-besar seperti kaum Lut, kaum Hud, kaum Soleh itu adalah mereka-mereka yang berbadan besar, ber, mempunyai kekuatan, batu itu dipecahkan untuk bikin rumah-rumah. Rumah batu. Tapi kekuatan mereka itu tidak bisa melawan azab Allah. Sehingga mereka dalam rumahnya dalam keadaan kaku terbakar. Dengan hanya Allah mengirimkan sebuah awan yang panas sehingga membakar mereka semua di rumah-rumah masing-masing. Siapa yang bisa mencegah? Tidak ada yang bisa mencegah. Kamu dizalimi kalau sudah dekat pada Allah yang dizalimi itu sebentar lagi dia akan terzalimi. Kenapa? Allah yang berkehendak. Ini yang paling penting. Gimana caranya? Laksanakan sunnah Nabi. Tidak melaksanakan apapun kecuali kaitkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Wa qina adzabannar. Coba indahnya. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Gak usah pakai doa selamat lagi sudah. Seperti di Banjar itu. Mau makan baca Fatihah lagi. Baca kali Fatihahnya berapa kali mau bacanya? Cukup pada kesunannya Nabi. Ayo baca semua Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, barik lana, fima lana. wa azab benar. Cukup. Gak usah baca Fatihah lagi. Amin, amin, amin. Nah, ini amin, amin sambil lihat makanan ya. Doanya nggak khusyuk itu. Inna Allah la doa min bin gafil atau lahin. Allah Ta'ala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Amin, tapi pikirannya ke makanan. Ya sudah baca aja Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi pahamnya yang Allah mabarik dan ya Allah berkati. Fi marzatnya yang engkau berikan rezeki pada kami. Kuatkan keimanan. Oh ini dari, dari Allah. Bukan hasil jerih payahku, enggak. Fima Tanah. Memang engkau yang memberikan rezeki ini. Wa qina adzabannar ya Allah. Selamatkan aku daripada azab neraka. Masya Allah. Mau makan, minta kepada Allah Taala supaya dia selamatkan kami daripada azab neraka. Setelah selesai makan, kenyang alhamdulillah. Allah at'amanihi wa Minggu hari ghairi minni Walaguh. Ya Allah segala puji bagi Engkau ya Allah yang mana Allah telah memberikan aku makan ini, memberikan aku minum ini tanpa upaya dan usaha daripada aku. Kuat keimanannya kepada Allah. Mau tidur. Bismika Rabbi wadatu jambi. Wa bismika arfa'u. Ajib. Ya Allah, dengan namamu aku akan tidur berbaring. Dan dengan namamu ya Allah, aku akan bangun nanti. Indah atau tidak? Indah. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Habis makan, dijilat. Biar kita itu betul-betul menghormati yang namanya makanan nikmat itu. Semua ajaran Nabi Muhammad seperti itu. Mau masuk ke rumah baca kursi dulu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan salam. Semuanya doa. Doa, doa. Nggak ada kata-kata ataupun tindak-tindakan yang bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral yang diajarkan Nabi Muhammad tidak semuanya baik. Cara buang air, memasukkan mandi diajarkan doa. Semua dikaitkan dengan Allah. Semua sunnah dikaitkan dengan Allah. Orang semacam ini nggak pernah takut. Mau berangkat ke pasar, mau cari uang, Mau cari penghidupan. Dia yakin yang nyasi penghidupan itu adalah Allah. Kenapa? Waktu mau makan tadi sudah diingat. Alhamdulillah di ya Allah mabarik lana fi ma Alhamdulillah di amanihi asakanihi min hawli minni wa wala Jadi kalau Allah nggak berkehendak walaupun kita usaha, nggak bakal kita dapat. Kalau Allah berkehendak walaupun kita nggak berusaha, pasti kita dapat. Keimanan itu kuat terus. Kalau kita itu melaksanakan sunnah demi sunnah terus dalam waktu 40 hari, cahayanya itu tampak di dalam wajah. Kalau sudah terikat pada Allah Ta'ala, dunia itu kecil. Sehingga kalian itu akan berkata seperti dikatakan oleh Habib Bakar bin Abdullah al tos Gurunya lah Habib Ali Habsi Sebel Maulid. dia mengatakan, kalau seumpama terjadi suatu kesulitan di dunia ini. Apapun itu, berkaitan dengan apapun negara, rumah tangga, semuanya. Datanglah. Tanyakan kepada kepalaku yang kecil ini. Semuanya beres. Kenapa? Bukan dia yang berbicara. Dengan kekuatan Allah. Bukan dia yang sombong. Hal. Karena dia orang dicintai. Sehingga apa? Orang-orang semacam dia itu bisa tahu. Ini haram, ini syubhat. Siapa yang memberitahu? Allah. Itu nikmatnya orang yang sedekat pada Allah. Jangan lagi. Jangan lagi kita melakukan sesuatu karena manusia. Aku melakukan segala sesuatu karena Allah. Faham? Berdakwah karena Allah, bukan karena uang. Yang memberikan uang itu Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Yang memberikan kemuliaan Allah. Semuanya Allah. Kembalikan dari Allah ke Allah. Kita nggak punya apa-apa. Tapi yang pasti adalah tuntunan kita tauladan kita, gutwah kita, idola kita, yang selalu kita jadikan sebagai pemimpin kita, percontohan kita adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dalam hal apapun Nabi Muhammad contoh yang baik. Dalam hal apapun. Nabi Muhammad adalah contoh yang baik sebagai kepala rumah tangga yang terbaik, sebagai kepala prajurit yang terbaik, sebagai seorang nabi yang terbaik, sebagai seorang imam yang terbaik. Lihat bagaimana Nabi Muhammad memberi teguran kepada muridnya yang bernama sahabat Muad bin Jabal ketika dia itu menjadi menjadi seorang imam di gobilahnya sehingga sampailah kabar kepada Nabi Muhammad bahwasanya dalam gobilah itu dia menjadi imam dengan membawa surat yang panjang, Baqarah, Maidah, Nisa dan sebagainya. Datang Sayyidina Mu'ad bin Jabal dipanggil oleh Nabi Muhammad di depan sahabat-sahabat yang lainnya. Gal afatan antai Mu'ad. Afatanun antai Mu'ad. Apakah kau akan menjadi seorang pemfitnah wahai Mu'ad? Coba lihat tegurannya Nabi Muhammad. Kalau sudah berkaitan dengan sahabat Nabi. Faham? Maka Nabi tidak mau. Nabi tidak mau sampai mereka itu bosan ibadah, tidak mau. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan kepada kalian sampai kalian sendiri yang bosan. Kalau engkau sholat sendiri, wahai muat, silahkan kau panjangkan selama-lamanya silahkan. Tapi kalau engkau sholat dengan manusia, dengan banyak orang, ingatlah, ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka punya anak. Ada di antara mereka bacalah sabisma. Bacalah halataka. Coba perintahnya Nabi Muhammad. Eh, Jadi nggak ada sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan melebihi kalau kita dekat kepada Nabi Muhammad itu. Dialah satu-satunya yang menyambungkan kita dengan Allah. Dimanapun kita berada Nabi Muhammad ada. Kalau kita berusaha membuka hubungan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan siap untuk menyambut kita. Asalkan kita orangnya, maka pasti kita akan mendapatkannya. Kita sudah bersih hatinya, sesuai akhlaknya. Fem, telan. Telan, walaupun pahit-pahit, telan. Fem, obat itu. Ada orang yang marah-marah sama kamu, telan, rasakan. Nabi Muhammad juga pernah dimarahi orang kamu disakiti oleh teman kamu, telan. Nabi Muhammad juga pernah disakiti melebihi daripada apa yang aku alami. Kamu dicekik sama orang. Nabi Muhammad juga pernah dicekik. Sampai tiga hari, tiga malam. Itu bekas cekikannya itu masih membekas merah. Nabi Muhammad tidak ada salahnya. Tidak pernah menjalimi orang lain. Nabi Muhammad lagi sujud. Tiba-tiba datang Abi Jahal. Dan dia mengatakan, siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil tempat kotoran unta itu, lalu memburaikan isinya di atas kepala Nabi Muhammad. Si yang celaka itu, Ubah bin Abi Mu'aid, dia mengatakan, aku. Katanya mereka orang gula saya coba aja, coba. Diambil sama dia. Tempat kotoran unta babat itu yang isinya itu. Diambil pisau, dirobeknya, terburai isinya di atas kepala Nabi Muhammad. Hmm. Pernah kita malam itu? Pernah kita mengalami yang semacam itu? Nabi Muhammad sudah pernah mengalaminya. Siapa Nabi Muhammad? Manusia yang paling cinta oleh Allah. Manusia yang paling dicinta oleh Allah. Tapi lihat bagaimana yang terjadi. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi yang, ber, yang berbunyi, Ana indal mungkasirati gulubuh min ajri. Aku selalu berada di dalam hati yang sakit karena Aku Aku selalu berada di dalam hati yang sedih. Karena aku, semuanya kenal. Yang baik terjadi, yang tidak baik terjadi. Yang membahagiakan terjadi. Maupun yang menyengsarakan serta menyedihkan terjadi. Semua Allah yang berkata. Kalau ini adalah manusia termulia Nabi Muhammad. Tapi beliau itu mendapatkan cobaan yang lebih. Lebih daripada kita. Jauh lebih. Tapi justru diangkat derajatnya. Diangkat. Tidak haballahu abdan ibtalah. Jika Allah Ta'ala mencintai saudara, maka Allah akan mengujinya dengan ujian di kesucian. Kenapa hidup dunia sebentar? Hidup di dunia ini sebentar. Hakikat hidup kita itu bukan di dunia. Wa ma hiya illa ilal watan. Hidup di dunia ini seperti jembatan menuju kepada negeri kita nanti. Di mana negeri kita? Di akhirat nanti. Sehingga pantas jika Nabi Muhammad bersabda, Barang siapa yang banyak menangis dia akan banyak tertawa. Barang siapa yang banyak tersakiti, dia akan menjadi bahagia. Dan barang siapa yang hidupnya sengsara, maka dia pasti akan senang nanti di akhirat. Semuanya Nabi hidupnya sengsara, semua Nabi. Ada Nabi yang senang, ada Nabi yang senang. Tidak ada yang Nabi senang, semuanya Nabi sengsara hidupnya. Tapi kesengsaraan itu dirasakan dengan senyuman. Kesengsaraan dan rasa sakit mereka itu dirasakan dengan senang hati. Sehingga lihat bagaimana Sayyidina Zakaria alaihi salam ketika suatu waktu beliau dikejar-kejar akan dibunuh. Nabi dikejar-kejar mau dibunuh. Coba lihat. Nabi. Bukan kasih Allah ini Nabi. Berapa banyak Bani Israel itu Nabi-Nabinya itu dibunuh oleh mereka. Ini Nabi dikejar, ingin dibunuh. Akhirnya malaikat memberikan tempat persembunyian di dalam sebuah pohon. Iblis memang dasar dia itu iri kepada kita. Benci kepada kita karena dulunya adalah malaikat yang terbaik. Yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak pengetahuannya. Tapi karena sombong akhirnya dikutuk oleh Allah Ta'ala mengasih tahu kepada mereka sesungguhnya Zakaria itu di dalam pohon ini. Kalau engkau mau membunuhnya, gergaji saja. Nah, gergaji lah oleh mereka. Ketika digergaji sudah sampai ke badan ke badannya sehingga Zakaria gergaji. Fem, bukan sebuah pisau yang sekali tebas selesai, enggak digergaji dikit-dikit. Sehingga ketika gergaji itu mengenai badannya, terasa sakit luar biasa. Dia akan mengeluh, dia akan mengadu. Apa kata Jibril? Jangan engkau mengeluh. Jangan engkau mengadu. Kalau engkau mengeluh dan mengadu, maka engkau akan dicoret daripada kenabian. Ini adalah kekasihnya Allah. Fahim? Tapi disitulah Allah meletakkan mahabbahnya. Karena badi dunia ini agak diuji di dunia ini sudah dicoba. Tapi bagaimana cara memberikan pemahaman kepada kalian semuanya? Bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat kejam. Sangat kejam. Kenapa saya katakan demikian? Bukan Allah yang kejam, tidak. Bukan takdir yang kejam, tidak. Artinya kita sebagai hawa nafsu yang masih diibut oleh nafsu akan melihat barang semacam ini adalah sesuatu yang kejam. Padahal enggak, itu sesuatu yang kasih sayang. Mereka itu merasakan semacam itu. Orang yang dekat pada Allah itu merasakan semacam itu. Untuk menjadi orang yang merasa semacam itu tidak mudah. Gimana caranya? Sholat tahajud. Sholat. Ketika sholat benar-benar dirasapi. Fem. Kabira. Walhamdulillah kasira. Subhanallah ibu tahu? Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati. Allah aku sekarang ni berhadap kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Bayangkan langit dan bumi. Yang menciptakan itu adalah Allah. Lalu kamu katakan di situ inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Camkan itu. Resapi artinya Iya karena budua, iya karena saya. Hanya kepada engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada engkau ya Allah aku meminta. Fem, nggak ada yang lebih nikmat daripada dekat pada Allah, nggak ada yang lebih nikmat. Fem, manusia itu kumpul dengan manusia itu mengeruhkan hati. Kumpul dengan manusia itu membuat kacau pikiran. Tapi yang bikin senang itu adalah kalau kita berseduaan bersama Allah. Baca Qur'annya. Bangun malam berdoa sama Allah tenang. Tidak ada ketenangan melebihi daripada waktu-waktu tahajud waktu-waktu yang sofa, waktu-waktu yang jernih hanya kita kita mengadu, kita menangis, kita mengingat pada dosa-dosa kita yang lalu. Dan disitulah kenikmatan yang sesungguhnya. Segala sesuatu kaitkan, kaitkan sama Allah. Muamalah dengan manusia dengan bermuamalah kepada Allah. Ingat yang bikin orang itu suka marah, yang bikin orang itu begini, jahat perangainya, Enggak baik dan sebagainya. Allah yang menggerakkan mereka. Hadapi, senyum, senyum, terus senyum. Fem, ditampar, senyum. Jatuh tersungkur, senyum. Fem, kenapa? Darbul Habib. Habib Allah yang berkehendak Allah. Lihat ke atas sana. Fem, kamu baru saja dikasih sesuatu yang gak enak. Selama ini kamu dikasih sesuatu yang enak. Berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu? Banyak, tidak terhitung. Urat yang ada dalam diri kamu itu kan banyak. Coba satu disalah. Di posisinya disalahkan. Sakitnya luar biasa. Sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu berapa? Tapi berjalan sesuai dengan rencana. Coba sesuatu dikonsletkan sedikit aja. Otak kamu dikonsletkan sedikit aja. Lanjang kamu nanti. Kamu melakukan suatu tindakan-tindakan yang sangat-sangat memalukan. Dan, nah, tapi alhamdulillah kamu dijaga dalam keadaan semacam ini. Alhamdulillah. Jadi syukur kita itu butuhkan syukur. Istighfar kita itu butuhkan istighfar. Karena apa? Yang melintaskan kita begini siapa? Allah. Yang membuat kita itu bertobat siapa? Allah yang melintaskan kita mengingat pada dosa-dosa yang lalu siapa. Semuanya Allah yang memberikan hidayah Allah. yang menjadikan kita bisa berakhlak yang baik. Allah. Yang menjadikan kita bisa membaca Al-Quran. Yang memberikan kita bisa merasakan nikmat. Di dalam ibadah kita. Rasa bahagia. Allah. Sebenarnya Allah. Kita diberikan tangan Tangan bisa menggapai. Bisa mengambil sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa minum. Kita bisa mengetik. Kita bisa menulis. Tapi kita tidak mensyukuri nikmatnya. Tapi karena kita menggunakan tangan itu untuk Buat dosa. Mata. Tanpa baterai. Allah ciptakan bisa melihat. Bisa menyaksikan segala sesuatu yang indah Bukannya kita mensyukurinya, tapi kita menggunakan kebencian. Mulut juga demikian. Semua yang berikan itu Allah. Sehingga apakah salah kalau seumpama kita melaksanakan segala sesuatu hanya karena Allah? Tidak ada yang lain. semuanya karena Allah. Kita berkumpul karena Allah. Kita anggap semuanya ini saudara-saudara kita. Mereka ini adalah saudara kita karena Allah. Kita ikut perintahnya Nabi Muhammad karena Allah. Dan semoga nanti di akhirat kita melihat wajah Allah. Jadi seperti itu. Jadi sunnah-sunnah itu hmm. ternyata fungsinya besar. Kita ajarkan. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari dalwa ini. Kita tidak mau melaksanakan segala sesuatunya kecuali harus kita melaksanakan. Oleh mulai malam ini sampai dua minggu ke depan kita mujahadah semua sunnah-sunnah akan kita laksanakan. Ayo janji. Mau makan kita janji ketua kamar harus mentalkinkan semua anggota kamarnya. Ayo sebelum kita makan baca doa. Doa aja Nabi. Kemudian bayangkan. Ini adalah doa yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Baca. Nanti setelah makan makan sama-sama kemudian kita baca doanya. Masuk kamar mandi. Kita baca doa. Keluar kamar mandi, kita baca doa. Tulis Nah, Ismul Ubudiyah tulis. Mau makan, ingetin. Kita harus sama-sama saling mengingatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Siap? Nah, ya. eh, mulai minggu ini, mulai malam ini, besok tulis. Mau masuk kamar ditulis, tulis, di tempat udu tulis, baca doanya udu Sopan santun ketika udu. Mau tidur, kamu lihat apa doanya mau tidur? Baca. Bangun tidur, apa bangun tidur itu baca. Dan meresapi artinya apa? Nggak ngerti, tanya sama kakak kelasnya. Ini artinya apa kak? Jelasin. Dan dengan begitu insya Allah kita akan dekat pada Allah. Karena Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada umatnya. Jadi semuanya sudah dijelaskan semuanya sudah diperintahkan. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, sunnah-sunnah Nabi itu adalah dengannya kita bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Sebagaimana selalu Ustaz ungkapkan kepada kalian. Ada seorang ulama yang bernama Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau asalnya bukan seorang alim. Beliau ini adalah seorang pedagang, seorang pengusaha. Tapi kemudian ketika beliau itu datang ke suatu masjid setelah sholat, kemudian ada orang alim yang menyampaikan bahwasanya kalau seseorang itu tidur dalam keadaan suci, berwudu, maka rohnya itu akan bergelantungan dengan arasnya Allah usahakan ini sunnah Nabi sudah dibuktikan oleh seorang alim Jadi nanti malam jangan tidur kecuali dalam keadaan suci kesempatan belum ada suami kalau sudah ada suami kamu nggak bisa sholat nah, jadi nggak tidur coba dalam keadaan berwudu wudu baca kululahad kuladul falak kuladul binas baca ayat kursi kemudian baca tasbih subhanallah subhanallah Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar Allah akbar 33 nah, udah itu di akan diusapkan seluruh badan seperti yang diajarkan Nabi tidur nah, kalau kamu hayati sunnah Nabi satu demi satu dengan memaknainya dalam kehidupan kamu, maka pasti kamu akan mendapatkan kenikmatan dalam kehidupannya. Akhirnya, bah, sudah dia berjanji pada dirinya, aku tidak akan tidur kecuali dalam keadaan suci. Nah, tapi Allah maha tahu. Kenapa Allah Ta'ala itu nggak akan membiarkan seseorang berjanji kemudian tanpa bukti. Harus ada buktinya. Buktinya apa dong? Akhirnya apa? Dicoba oleh Allah Ta'ala. Tidur, mimpi junub, mandi Tidur lagi belum waktunya bangun. Tidur lagi, mimpi lagi, mandi langsung. Tidur lagi, mimpi lagi sampai tujuh kali. Padahal terjadi di musim yang dingin. Gak ada air panas. Tapi dia tetap, karena dia sudah berjanji pada dirinya, aku akan tidak tidur kecuali dalam keadaan suci. Akhirnya, mimpi tidur yang ke-8 kalinya dari mimpi Allah SWT. Allah Ta'ala mengatakan padanya, Gal anta izuddin watastahik bi izutin. Kamu adalah seorang yang memuliakan agama dan kamu berhak untuk mendapatkan julukan izutin. Oleh saat itu, langsung berubah yang tadinya senang kepada dunia, seorang pengusaha, seorang eh, apa konglomerat dan sebagainya berubah sekarang menjadi sholat, dia suka nangis, dia baca Al-Quran, dia ini sampai jadi orang alim. Izzuddin bin Abdul Salam. Remah. Sebagaimana beliau mendapatkan kemuliaan tinggi karena satu sunnah daripada sunnahnya Nabi. Kenapa kita tidak? Apakah Allah tidak mungkin memberikan kita seperti yang diberikan kepada Sayyidina Izzuddin bin Abdul Salam? Mungkin atau tidak? Nah, karena mungkin, ayo kita mujahadah. Mulai minggu ini kita tidak tidur, tidak makan, tidak masuk kamar mandi. Kecuali harus melaksanakan sunnahnya Nabi. Siap? Allah bantulah kami untuk melaksanakannya. Kamu terapkan dalam kehidupan kamu, kemudian kamu terapkan juga nanti kalau sudah punya anak. Sehingga itu terapkan. Masuk rumah harus baca ini, masuk kamar baca ini, tulis kamarnya di pintu. Masuk kamar baca ini dulu. Pasti masuknya itu dalam keadaan aman, dalam keadaan dapat hidayah. Paham? Apalagi tambah membaca salat bush, bushra. Insyaallah bersih hatinya mimpi Rasulullah. Ya, ayo mulai malam ini. Bayangkan. Mau makan ingat Nabi. Mau minum ingat Nabi. Mau mandi ingat Nabi. Jadikan nyanyian kamu. Mau makan ingat Nabi. Mau minum ingat Nabi. Nabi siapa? Muhammad. Biarkan Nabi Muhammad dalam hati kita. Dalam hati kita nggak ada orang lain. Nggak ada cinta kepada orang lain. Sangat anti dengan cinta kepada makhluk. Karena cintaku hanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu yang hebat. Fem, aku enggak cinta selain pada dirimu ya. Cinta pada makhluk ngapain? Ngapain? Cinta itu pada Allah dan Rasulnya. Kamu diangkat derajatnya. Cinta pada makhluk yang dia itu sangat memerlukan kepada ridhonya Allah, memerlukan kepada bantuannya Allah. Kenapa? Gak usah cintai di tangan aja. Kewajiban kita apa sih kepada suami? Kita harus begini. Allah yang merintahkan begitu, iya, ah, aku harus melaksanakan karena cintaku kepada Allah. Jadi semuanya kita laksanakan karena cinta kepada Allah. Kenapa kau baca Quran? Ah, karena ini ada kalamnya Allah. Aku cinta pada Allah. Mulai sekarang aku mau baca Quran. Baca Quran. Paham? Kau baca Quran, setengah jam pertama giat. Setengah jam kedua sudah uring-uringan. Setengah jam ketiga sudah mulai ngantuk. Paham? Terus. Lawan. Terus. Itu obat itu. Obat. Nanti lama-kelamaan bersih hati kamu. Terus terkikiskan, terkikiskan. Itu setan yang bikin gitu. Setan, eh jangan, jangan sampai baik ini orang. Jangan sampai bersih hatinya orang ini. Akhirnya gak gibahan lagi dong. Akhirnya gak majelasan lagi dong. Akhirnya gak suka judes mulutnya dong. Ah, dibikin setan, bikin kamu ngantuk, bikin ini ya. Enggak, anak mau baca Quran. anak nggak mau baca Quran kalau kalau nggak sampai targetnya nggak mau berhenti. Oh, setannya tambah jadi, tambah jadi pikiran. Biarin, nyamuknya datang. Padahal bukan nyamuk, setan itu. Pem biarin. pem panas, harus kipasan, biarin. Terus, lawan. Dalam waktu yang singkat, kamu akan menjadi orang yang baik. Lawan. Pem ingat, malam ini, setiap ketua kamar dan wakilnya. Setiap pembesar kamar dan penyayangnya. Harus menuliskan untuk adik-adiknya. Ingat, kita nggak ada orang lain. Di Dalwa nggak ada orang Madura. Di Dalwa nggak ada orang Sunda. Di Dalwa nggak ada orang Dayak. Di Dalwa nggak ada orang Arab. Di Dalwa nggak ada siapa-siapa tapi yang ada adalah saudara. Hadihi ukhti, hadi ukhti kullu ukhti. Kamu ingat? jadi ingat, tidak ada ras, nggak ada beda ras. Kita saling tolong menolong. Kalau sudah kayak begini, satu hari satu bulan lah tiga gantian mimpi Rasulullah gantian semua. tujuan kita semuanya adalah kalian pulang ke rumah dalam keadaan semua orang datang. Kok bisa mereka datang? Iya, mereka bermimpi katanya di rumah ini ada cahaya. Kayak mereka bermimpi aku suruh datang kepada ke tempat ini supaya belajar kepada fulan tuh. Allah yang berkehendak. Allah yang memuliakan. Biarkan kita hubungan dengan Allah yang menyebarkan kemuliaan, yang hanya dia yang mau punya kemuliaan dan membagi-bagikan kemuliaan. Jangan kita itu ikut-ikut orang sekarang ya. Majas enggak. Rasulullah enggak suka majas. Ya, mau gibah enggak. Rasulullah ngelarang gibah. Mau bohong astagfirullahaladzim enggak. Anda enggak mau bohong. Anda tak jauh dari Nabi Muhammad. Anda enggak. Anda mau dengar dari Nabi Muhammad. Dimanapun kita berada Allah selalu melihat. Allah ingin menguji kita. Ah, sampai kapan kamu hidup gitu? Sampai kapan keimanan kamu? Sampai mana ketakwaan kamu? Sampai itulah. Jadi selalu kita akan diuji. Apa hasibtum? Ahasiban nas an yutraku yaqulu amanna wa hum la yaftanun? La, walaqad fatanna alladziina min Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu hanya dituntut oleh Allah untuk mengatakan aku beriman ya Allah, sudah? Selesai? Nah, enggak selesai. Pengakuan kamu bahwasanya kamu adalah umat Nabi Muhammad pengakuan kamu bahwasanya kamu adalah seorang yang menyatakan kepadanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu butuh kepada pembuktian. Apa buktinya? Kamu suka bohong. Lalu kamu katakan la ilaha illallah. Kamu suka bermaksiat. Lalu kamu katakan alastu bi rabbikum. Galu balak bohong itu. Kalau kamu mengakui dengan ketuhanan Allah Ta'ala, kamu tidak akan melakukan itu. Lawan, lawan, biarkan diri kita ini seperti yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang seperti itu? Ya. ya. Silahkan para wali itu jumlahnya 124 ribu. Mau diambil di mana saja silahkan. Tapi biarkan 5 ribu di sini. Ya. Jangan diambil, biarkan diambil orang lain. Enggak. Kita ambil sini. Kalian pulang masing-masing membawa bendera masing-masing. Kalian pulang masing-masing dengan membawa wilayah sendiri-sendiri. Bisa, bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Ingat, kita punya komitmen bersama. Berusaha. Usaha kita untuk cari dunia. Usaha kita untuk cinta pada dunia. Usaha kita untuk mendapatkan jabatan di kalangan manusia. Kita ingin mulia sisi Allah. Kita ingin mendapatkan cintanya. Kita ingin mendapatkan ridhonya. Kita ingin bermimpi Nabi Muhammad kita ingin disayang oleh Nabi Muhammad. Kita ingin menyebarkan akhlak Nabi Muhammad. Ah, kita ingin melaksanakan dan menerapkan dalam diri kita maupun keluarga kita sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Itu keinginan kita. PMA ah, ayo sama-sama ingat kita semuanya disayang oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan ingat satu lagi, ada salah satu daripada kalian yang ibunya itu bermimpi. Dia ibunya ini bermimpi Habib Hasan. Baharun rahimallahu rahmatul abrar. Habib Hasan mengatakan kepadanya, beruntung kamu berada di Dalwa. Karena yang di Dalwa itu, Dalwa itu adalah tempatnya Rasulullah di situ. Di Dalwa itu tempatnya Rasulullah. InsyaAllah. Semoga ini benar. Walaupun ini mimpi, semoga ini benar. Dan semoga kalian semua pulang berbeda sudah. Yang tadinya berani pada orang tua Jangan harap setan mau jadikan aku berani pada orang tua. Ya, orang tua di atas kepala. Suami di atas kepala. Fem, orang tua dicium kakinya. Fem, kita begitu kembali ke rumah kita akan lain beda sehingga mereka merasa tercengang-cengang. Beginilah dakwah kepada keluarganya. Begini harusnya jadi seorang hamba. Fem, ajari mereka gimana caranya khusyuk salat. Ajari mereka biar bangun malam. TV kita gitu, setel. Fem, Jangan setel ini bikin keras hati. Ngelihat orang fasik saja bisa bikin keras hati, apalagi yang kita lihat orang kafir, nggak sholat dan sebagainya, ngapain? Senangnya cuma sebentar. Baca cerita Nabi seperti tadi. Cerita Sayyidah Aisyah dengan dengan Sayyidah Fatimah. Ceritanya Sayyidah Sofia dari sisi Nabi. Asik kan? Lihat gimana ceritanya Nabi, kegemarannya Nabi, akhlaknya Nabi. Asik. Itu adalah sesuatu yang hidup sebenarnya. Baca itu. Baca sejarah itu. Di Youtube bisa kita dengar daripada melihat TV yang semacam itu lihat YouTube. Kamu setel, cari tentang sunnah-sunnah Nabi. Kamu akan terus berkembang, berkembang, berkembang, berkembang terus keimanan berkembang. Ingat, jumlahnya para aulia adalah 124 ribu orang. 120 ribu silahkan berada di mana-mana. Tapi 4 ribunya di dalam. Ya, itu komitmen kita. 4000 biar kita luar. Ingin jadi wali Allah? Ingin menjadi kekasih Allah? Tapi kalau sudah jadi kekasih Allah nggak pengen jodoh terus loh. Lupa sudah. Kalian dikejar-kejar sama orang. Kamu katakan dah aku masih cinta pada Allah. Pem. Kalau sudah cinta pada Allah. Maaf, aku tidak ngebet lagi. Aku bukan orang-orang yang di luar sana yang kayak binatang itu. Ya. Aku merasa tentram, aman, senang, bahagia. Jadi kalau Allah menginginkan aku kawin, aku akan kawin. Tapi karena Allah. Bukan karena manusia. Bukan karena cinta. Bukan karena hawa nafsu. Enggak. Cintaku hanya untuk Allah. Kalau kamu mengharapkan cintaku, maaf. Aku ini adalah salah satu daripada WWSD CPR. Tidak ada cinta untuk makhluk. Kan? Nah, cintaku adalah untuk Allah dan Rasulullah. Semoga hal itu benar-benar terlaksana dalam diri kita. Tidak keluar daripada tempat ini, dari masalah ini, kecuali semoga kalian semuanya. Dan yang tidak hadir karena berhalangan, yang pulang karena sakit, dan seluruh kaum muslimin. Allah berikan kemudahan untuk kita melaksanakan dan menerapkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk yang dipilihnya sebagai para kekasih-kekasihnya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan diri kita sebagai pelita di tempatnya masing-masing. Semoga kita semuanya dipilihnya untuk menjadi pengemban amanah dakwah Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ala salih al-Fatihah. يا ربنا ترانا